Kita berbicara, kita diam, kita bergerak, kita melangkah, kita makan, kita minum, berpakaian, melaksanakan berbagai macam aktivitas aktivitas kehidupan kita di dunia ini. Baik yang berkaitan dengan individu kita masing-masing atau terkait dengan interaksi dengan orang lain. Kita bergaul, kita berteman, kita bersahabat, kita bertetangga, kita berwarga, kita bermasyarakat. Kita kadang menjual, kita membeli berbagai macam aktivitas aktivitas yang terkait dengan urusan duniawiyah kita. Secara khusus kita sosok muslim. Sosok yang telah menyatakan keimanannya kepada Allah Jalla wa'ala menyatakan keimanannya kepada Rasulullah SAW, menyatakan keislamannya, keimanannya, memeluk agama Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Sebagai seorang Muslim, kita diwajibkan untuk mengabdi kepada Allah Jalla wa'ala. Ada hal-hal yang berkaitan dengan diniyah kita urusan-urusan keagamaan kita terkait dengan akidah kita, prinsip keimanan kita, ketauhidan kita, amal-amal ibadah kita, terkait dengan akhlak kita, adab kita, terkait dengan dakwah kita, tarbiyah kita. Sisi yang lain Barakulahikum, sebagai seorang muslim kita dituntut untuk senantiasa terikat dengan bimbingan Islam, terikat dengan bimbingan syariat dalam semua hal yang terkait dengan urusan duniawi kita, apalagi yang terkait dengan diniyah kita. Sesuai dengan bimbingan Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Ada aturan main. Ada ahkamus syariah. Hukum-hukum agama, hukum-hukum syariat. Ada bimbingan bimbingan Islam dalam semua aspek kehidupan kita. Dari sini khanafitina azakumullah dalam semua kehidupan kita kita memerlukan satu hal penting sebagai asas kita, sebagai dasar kita, pijakan kita, supaya sesuai dengan syariat, sesuai dengan bimbingan agama kita yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Satu itu ialah al-ilmu, al-huda. Kita harus memiliki ilmu, memiliki petunjuk di atas ilmu, dia petunjuk dalam semua aktivitas kita terkait dengan duniawiyah kita, apalagi terkait dengan diniyah kita. Supaya sesuai dengan bimbingan Islam, bimbingan syariat, supaya itu semuanya berkaitan dengan ubudiyah kita kepada Allah Jalla wa'ala. Dalam berucap, berkata-kata, bertutur kata, wajib dengan ilmu supaya yang kita ucapkan itu kebaikan, perkara mubah, bukan mengucapkan kata-kata mungkar, kata-kata batil. Yang kita ucapkan sesuai dengan bimbingan syariat. Kita berucap, kita diam, kita beraktivitas, bergerak, berhenti. Semua wajib dengan dasar ilmu supaya sesudah yang bimbingan syariat. Kita makan, kita minum, wajib dengan ilmu, supaya yang kita makan halal dengan bimbingan syariat, supaya makannya, tata cara makannya dengan adab-adab Islam, minum juga demikian dengan bimbingan ilmu, yang kita minum minuman yang halal bukan yang haram, dan ada etika-etika adab sopan santun terkait dengan makan dan minum yang perlu kita perhatikan supaya tata cara makan kita, cara minumnya kita dengan bimbingan syariat. Berpakaian juga demikian, butuh ilmu supaya kita kenakan pakaian syar'i yang mubah bukan yang diharamkan dalam Islam ada adab etika berpakaian kita perhatikan Barakallahu Wahakadam semua aspek aktivitas kita di dunia ini. Semuanya memerlukan ilmu syar'i dikarenakan Islam mengatur itu semuanya. Diatur syariatnya, diatur hukum-hukumnya, diatur adab-adabnya. Barakallahu Apalagi yang terkait dengan diniah kita. Kita berakidah dengan dasar ilmu. Supaya benar akidahnya. Prinsip iman kita dengan ilmu. Supaya sesuai dengan prinsip yang benar. Ketauhidan kita dengan ilmu. Ubudiyah kita, amal soleh kita, ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa'ala dalam melaksanakan perintah, menjauhi larangan, ala ilmu dengan dasar ilmu supaya menjadi sebuah amal yang soleh. Kita ikhlas mengerjakannya, tulus mengerjakan meyakininya dan dengan bimbingan ilmu sesuai dengan syariat Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. wahagata kita berdakwah dengan ilmu, tarbiyah dengan ilmu, bermasyarakat dengan ilmu, berakhlak dengan ilmu, beradab dengan ilmu, semua yang terkait dengan diri kita dari mulai A sampai Z terkait dengan umur duniawiah kita, perkara duniawiah kita sampai umur diniyah kita yang terkait dengan keagamaan kita dan umur ukhrawiah kita itu semuanya wajib dengan dasar bimbingan syariat sesuai dengan yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW itu semuanya memerlukan satu pijakan utama namanya ilmu syar'i. Dari sini Allah masing-masing kita terutama sebagai seorang muslim harus menghiasi diri kita, aktivitas kita, semua yang terkait dengan urusan duniawiyah kita, diniyah kita, ukhrawiyah kita wajib dihias dengan ilmu. Harus berhias ilmu. Harus dengan dasar ilmu. Wajib dengan petunjuk basirah Nabi kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini sesuatu yang wajib kita sadari, perhatikan dan wujudkan. Itu kenapa dalam Islam barakallahu fikum kita punya kaidah besar. Ya, kaidah azimah al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Kita berilmu sebelum berucap dan beramal. Ilmu dulu baru berucap. Ilmu dulu baru beramal. Ilmu dulu baru Ilmu dulu. Ini prinsip besar Islam, kaidah besar Islam. Berlaku untuk semua kaum muslimin dalam semua kondisi, dalam semua urusan. Ilmu baru berucap dan baru beramal. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab Al-Najdi rahimahullah berhujjah dengan ayat fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik fa'lam maka ilmuilah ketahuilah bahwasanya la ilaha illallah dan mohon ampunlah untuk dosa kamu. Beliau mengatakan fabada bil ilmi qabla qawli wal amal. Dalam ayat di atas Allah Jalla wa'ala memulai dengan ilmu. Fa'lam ilmuilah ketahuilah. Sebelum berucap dan beramal. Sebelum mengucapkan la ilaha illallah. Memahami maknanya. Sebelum beristighfar kepada Allah. Taubat kepadanya. Fa'lam ilmu itu lebih dahulu. Barakallahu fikum. Dan yang, yang dimaukan dengan ilmu, ilmu syar'i ilmu agama, bimbingan-bimbingan agama yang termaktub dalam kitabullah, termaktub dalam sunnah Nabi kita Muhammad SAW yang diterangkan oleh salafun saleh tentang semua aspek kehidupan kita. Ilmunya ilmu Al-Quran, sunnah dengan pemahaman salaf. Pijakannya ini, argumentasinya ini, dan dalilnya ini mengilmui semua yang berkaitan dengan umur duniawiyah kita dan dini ukhrawiyah kita. Sebelum makan harus punya ilmunya. Sebelum minum harus punya ilmunya. Sebelum berpakaian harus punya ilmunya. Sebelum kita berbisnis, jual beli, ada ilmunya. Sebelum berinteraksi, mengadakan sebuah akad, ada ilmunya Sebelum kita tidur ada ilmunya. Semua terkait dengan aktivitas kehidupan duniawiya kita harus ada ilmunya baru kita laksanakan. Juga terkait dengan diniah kita. Sebelum beribadah, beramal soleh, mengamalkan sebuah amal, wajib dengan dasar ilmu. baru Kalau tidak, maka dikatakan tertolak Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amal yang tidak ada atasnya bimbingan kami, perintah dari kami, maka tertolak. Ditolak, nggak diterima, dan pelakunya berdosa jatuh dalam perkara-perkara bid'ah. Barakallahu Wah kata sebelum berdakwah, sebelum tarbiyah dengan dasar ilmu. Supaya dakwahnya ala ilmu, tarbiyah ala ilmu. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man Katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah jalanku yakni aku berdakwah kepada Allah ala basiratin di atas basirah ilmu, petunjuk, basirah. Ana wa man Aku dan yang ikut dengan aku. Semuanya berdakwah. Semuanya dakwahnya dengan ilmu dengan basirah. Beliau mengatakan dalam sabdanya, "Balighu anni walau ayatan." Sampaikan dari aku, tablighlah dari aku, sampaikan bimbingan-bimbinganku meskipun satu ayat ayat itu ilmu syar'i. Barakallahu fikum. Dan semua wajib berhias dengan ilmu. Inilah yang membedakan antara muslim dengan yang non muslim terkait dengan bab keislaman. Inilah yang membedakan antara alim dengan jahil perkara keilmuan. Inilah yang membedakan antara soleh dengan yang toleh perkara kesolihan. Inilah yang membedakan antara orang yang zuhulukin hasan, yang punya akhlak yang mulia dengan yang tidak. Dalam semua hal dibedakan dengan al-ilm. Wajib berhias dengan ilmu barakallahu Maka hiasilah dirimu dengan ilmu syar'i. Kebutuhan ilmu bagi kita semua melebihi kebutuhan makan dan minum. Itu disebutkan dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Hajat kita untuk ilmu ini melebihi hajah kita untuk makan dan minum. Makan minum sehari dua, tiga kali, empat kali cukup. Tapi hajat kita dengan ilmu itu seukuran sejumlah nafas kita, pergerakan kita. Kita bernafas dengan ilmu, bergerak dengan ilmu, berhenti dengan ilmu, semuanya dengan ilmu. Maka hiasilah dirimu dengan ilmu syar'i. Dari sini kalau azakumullah, Islam sangat mewajibkan, mengharuskan semua muslimin berkhusus kaum muslimin mewajibkan mereka untuk ngaji, untuk taklim, tolaful ilmi, mengkaji ilmu agama, mengkaji kitabullah, mengkaji sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman salaful ummah dalam semua bidang keilmuan, mengkaji akidah, mengkaji prinsip keimanan, mengkaji prinsip sunnah, manhaj, mengkaji perkara tauhid, mengkaji ahkam syariah, mengkaji akhlak, mengkaji adab, semua ulum syariah. Mengkaji bimbingan Islam terkait dengan semua yang kita perlukan terkait dengan dunia duniawiyah kita, diniyah kita, ukhrawiyah kita. Hukumnya wajib. Kalau tidak akan tersesat, akan menyimpang. Barakulahikum. Di sebuah dalam hadis yang masyhur Nabi Majah wa ghairihi dari sahabat Anas bin Malik semoga Allah meridainya kata beliau sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim Mencari ilmu itu fardu atas tiap-tiap muslim. Fardu, bukan lagi sunnah. Dan fardunya fardu ain atas tiap-tiap muslim terutama untuk semua bab-bab ilmiah secara global, secara umum yang mendasar. Fardu kifayah untuk pendalaman ilmunya, pendalaman ilmiahnya, pendalaman argumentasi dalil-dalilnya, fardu kifayah. Semuanya fardu imma fardu ain, imma fardu kifayah. Dikatakan wajib. Kalau tidak akan tersesat. Ikhwan azakumullah ini pula yang membedakan antara muslimin dengan kaum kufar. Muslimin mereka ya'lamuna wa ya'malun. Berilmu dan beramal mengkaji agama Allah Jalla wa'ala, lalu mengamalkannya, menerapkannya. Fa'amaluhum mabniyun ala ilm. Maka semua amal-amal mereka dibangun dengan dasar ilmu. Ada muslim. Orang-orang Yahudi, orang Yahudi kufar, ya'lamun wala ya'malun mereka berilmu, mengkaji ilmu, nggak diamalkan. Mereka tidak mengamalkan ilmunya. Berilmu, betul mereka memiliki wahyu yang, sangat luas, punya ilmu yang luas, tapi nggak mengamalkannya. Dan itu sebagai aslu bola latihim. Asal muasal mereka dikatakan sesat, menyimpang, bahkan kufur. Ilmun bila amal. Ilmunya tanpa amal. An-Nasara kuffar orang nasir yang kafir ya'malun wala ya'lamun. Mereka beramal, semangat beramal, beramal, beramal, beraktivitas, beraktivitas Dada tidak berilmu. Amalun bila ilmin. Amal dengan tanpa ilmu itu kaum Nasara itu aslu dalalatihim wa kufrihim asal muasal mereka sesat kufur amal bila ilm semangat beramal tanpa ilmu beraktivitas tanpa ilmu barakallahu itu ini nanti ujungnya kesesatan ujungnya penyimpangan Barakallahu Sudah capek-capek beraktivitas, nggak ada nilainya. Dia kiamah nanti neraka ancaman. Allah mengatakan dalam firman-Nya, eh, amilatun nasibah tasla naron hamiyah ada jiwa yang amilatun beramal mengerjakan banyak amal, ibadah, tapi na nasibah, capek, letih, lelah, payah. Amilatun nasibah. Beramal soleh, beramal ibadah, kata mereka, nasibatun lelah dan capek, mengalami nasabun wa masyakkatun wa ta'abun fi amalihim mengalami kelelahan, keletihan, kecapean pada amal mereka, tetapi tasla naron hamiyah. Jiwa tadi masuk ke neraka yang begitu panas. Beramal masuk neraka. Capek beramal masuk neraka. Letih, lelah beramal masuk neraka. Kenapa? Dikarenakan amaluhum bila ilmu amalnya tanpa ilmu. Ayat ini disebut dalam tafsirnya Barakofikum ditujukan oleh para sebagian sahabat kepada mereka yang ada di gereja-gereja, tempat-tempat ibadah, para rahbaniin, rahib-rahib, ahli ibadahnya kaum Nasara, yang fokus ibadah tanpa ilmu. Tunjukkan langsung, ini orangnya. Nunjuk langsung gerejanya sak pendetanya. Hada amilatun nasibah. Pada mereka ada rahbaniyah, pendetaan. Allah mengatakan bid'ah. Wa rahbaniyatan ibtada'uha. Ma katabna alaihim. Dan rahbaniyah, pendetaan, fokus ibadah, fokus ibadah, fokus amal, fokus amal. Tidak ada ilmu. Pola dunia. Ibtada'uha. Mereka jadikan mereka membuat-bikin baru pada agama mereka. Ibtada'uha bid'ah itu. Maka tabnaha alaihi. Kami tidak mewajibkannya atas mereka. Sesat dikarenakan amal bila ilmu. Orang-orang Yahudi ilmunya luas nggak diamalkan. <clears throat> disebutkan dalam sebagian ayat kemathal himar yahmilu asfar kayak keledai bawa kitab barakallahu fikum hadha huwa hadha yahud hadha nasara muslimin ilmun wa amal berilmu beramal amal bi ilmin ala ilmin amalnya dengan dasar ilmu inilah yang namanya siratul mustaqim Doa yang kita panjatkan setiap kali salat ialah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, beri kami hidayah, petunjuk, ke jalan yang lurus. Jalannya orang-orang yang kekasih nikmat atas mereka ya Allah. <clears throat> Di sebuah dalam yang lain dan Nisa mereka dari kalangan para nabi minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Mereka sebaik-baik teman untuk safar menuju akhirat. Ini yang dikatakan al-mun'am alaihim, yang dikasih kenikmatan mereka mereka lah orang-orang yang di atas siratal mustaqim apa prinsipnya? Ilmun wa amal. Ya'lamun wa ya'malun. Berilmu, beramal. Ya'maluna bi ilmihim. Mereka mengamalkan ilmu mereka. Ya'maluna la ilm. Beramal dengan dasar ilmu. Ilmu, amal. Ilmu, amal. Ada Surat Mustaqim Tarekahnya, prinsipnya kaum muslimin Jadi kasih nikmah kepada mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Dikatakan ghairil maghdubi alaihim bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Mereka di sebuah dalam nas hadis belum menafsirkan secara langsung SAW humul Yahud. Yang dimurkai itu orang-orang Yahudi. Waradhalin bukan pula jalannya orang yang sesat. Rasulnya menjelaskan dalam hadisnya humun nasara. Mereka adalah orang Nasrani. Yahudi dimurkai. Ibn Taimiyah rahimahullah dengan panjang lebar menerangkan dalam bukunya yang tilah Setelah Mustaqim menerangkan panjang lebar kenapa orang Yahudi dimurkai. Ilmun bila amal ilmu tanpa amal. Semangat berilmu, berilmu, berilmu, berilmu, tapi nggak diamalkan. Barakallahu itu Amal-amal mereka tidak ada. Mengatakan gitu. asal dalalihi wa Asal mereka sesat dan kufur. An-Nasara kenapa dikatakan balun sesat? Mereka amal bila ilmu semangat beramal, beramal, beramal dengan tanpa ilmu. Ini sebuah prinsip. Dan boleh asasnya membedakan antara ada muslim, ada kafir. Barakallahu. Di tengah-tengah kaum Muslim pun juga demikian. Prinsip inilah yang membedakan antara soleh dengan yang tidak soleh, yang toleh yang solihin, orang-orang yang soleh yang bertakwa kepada Allah mereka mereka ya'malun bi'ilmihim, ya'malun ala ilm. Yang namanya orang soleh itu beramal soleh, melaksanakan perintah-perintah agama, menjauhi larangan agama dalam semua hal terkait dengan dunia duniawiyah mereka, terkait dengan urusan agama mereka, terkait dengan ukhrawiyah mereka, melaksanakan perintah agama, menjauhi larangan-larangan agama. Dan itu harus dengan dasar ilmu. Bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Mereka soleh karena ilmu berilmu tentang bimbingan agama tadi dan mereka amalkan dengan penuh keikhlasan lillahi tabaraka Berilmu ini perintah agama. Diamalkan, dikerjakan sama mereka dengan penuh keikhlasan soleh dengan itu. Mengilmui ini larangan agama, dia tinggalkan, dia jauhi. Soleh dengan itu. Barakallahu Sementara yang talihin, orang-orang toleh, lawan daripada yang soleh, yang hilang daripada mereka satu atau dua-duanya. Ada orang beramal, muslimin beramal tanpa ilmu, sesat menyerupai kaum Nasara. Muslimin semangat berilmu nggak diamalkan, sesat, menyerupai orang Yahudi. Barakallahu Sosok alim dikatakan alim, ulama diulamakan, dianggap sebagai yang memiliki ilmu, wudu ilmin ulama. Tetapi nggak mengamalkan ilmunya, dikatakan alimun fajir, alimun fasik. Tayyib dikatakan sesat. Yang semangat beribadah, beribadah, beribadah, nggak ada ilmunya, dikatakan abidun jahil. Dan ini tasyabuh bil kufar. Ibn Taimiyah rahimahullah dalam bukunya Iqtiba al Mustaqim menukil sebuah akhar dari Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullah mengatakan man fasada ulama'ina fafihi syabahun bil yahud wa man fasada min ubbadina fafihi syabahun bin nasara yang rusak dari kalangan orang-orang alim kita maka dia menyerupai Yahudi ilmunya banyak belajar agama sebagai talibul ilmi sebagai seorang ustadz, seorang dai, seorang alim, seorang syekh, ulama. Tapi rusak, nggak mengamalkan ilmunya, justru berbuat kefasikan, kefajiran, kezaliman, kemaksiatan. Rusak dia dengan itu. Maka dia menyerupai kaum Yahudi. Yang rusak dari obat ahli ibadah-ibadah kita semangat beribadah, semangat beramal, beraktivitas dengan tanpa ilmu, jahil, rusak dia. Maka ada keserupaan dengan orang-orang masalah. Meskipun dia muslim, tetapi perlakuannya, kelakuannya, tidak tanduknya, yang ini menyerupai Yahudi, yang ini menyerupai Nasoro. Dan itu toleh, bukan soleh. Allahumma Musta'an. Dalam pandangan para ulama, sosok-sosok yang toleh-toleh inilah fitnah likuli mafdun. Fitnah bagi semua orang terfitnah. Merusak kaum muslimin, merusak hamba-hamba Allah Jalla wa'ala. Dikatakan, ittaku fitnatal alimil fajir wal abidul jahil. Waspadai oleh kalian fitnah sosok alim dari fasik. Ini membahayakan dan seorang ahli ibadah tadi goblok jadi. Kenapa dikatakan fitnah? Karena mereka dipandang oleh masyarakat. Oh ini tokoh terpandang, alim, ulama, syekh, kiai, ustadz, dai, habib, segala macamnya. Hah? Tapi fasik, tapi menyimpang. Orang terbawa dengan kondisi mereka. Sehingga diwaspadai. hati-hati dengan satu itu. Wahakata abid, Orang merasa dia soleh, zuhud, bertakwa, di ibadah, masya Allah. Padahal dia jahil, ala jahil. Ibadahnya bid'ah, muhdasa. Orang terpukau, terpesona, terbawa dengan kesolehannya. Namun dia abidun jahil, sesat. Banyak terbawa ke sana sehingga diwaspadai. Waspadai fitnah alimun fasik, waspadai fitnah abidun jahil. Intinya adalah barakallahu hiasi diri dengan ilmu. Itu merupakan prinsipnya kaum muslimin. Lalu amalkan ilmumu. Itu prinsipnya kaum muslimin. Tayyib, jangan menjadi al-Yahud, ilmu tanpa amal. Jangan menjadi Nasara, amal tanpa ilmu. Sekali lagi, dari sinilah kita diwajibkan untuk tolabul ilmi. Wajib harus mencari di agama Allah Jalla wa'ala dan ilmu-ilmu yang syar'i. Setelah itu diwajibkan untuk beramal dengan ilmu, berhias dengan ilmu dalam semua hal supaya kita berilmu dan beramal amal dengan dasar ilmu barakallahu fikum. <clears throat> Ini prinsip. Ini kunci semua kebahagiaan kita, kunci semua kebaikan kita. Yang mendambakan kebaikan ilmu dan amal. Yang mendambakan kebahagiaan ilmu dan amal. Yang mendambakan keselamatan ilmu dan amal. Ini kunci penjabarannya panjang terkait dengan itu semua ikhwan. Ya, terkait dengan masalah kebaikan, Rasul mengatakan dalam hadis Al-Bukhari Muslim, Hadis yang masyhur dari Muawiyah bin Abi Sufyan semoga Allah meridainya kata beliau sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yafaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan-kebaikan, maka Allah akan fakihkan dia dalam perkara agama. Khair itu umum, kebaikan dunia, urusan dunia, kebaikan agama, kebaikan ukhrawiyah yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, kebaikan diniahnya, duniawiyahnya, ukhrawiyahnya, Allah akan fahamkan dia perkara agama. Tafakufidi sabab meraih semua kebaikan. Antum mendambakan kebaikan dunia. Tafakufidi. Ilmu dan amalkan ilmu. Kepengen duniawi kamu selamat. Ilmu dan amal. Kepengen diniah kamu juga terbimbing. Ala hidayatin ilmu dan amal. Kepingin masa depan kamu cerah di belum kiamat nanti ilmu dan amal. Khair di Juga yang mendambakan keselamatan. Kepingin selamat dunia akhirat, selamat dunia wiyahnya, selamat diniyahnya, selamat ukhrawiyahnya dari semua mara bahaya, dari hal-hal yang menyesatkan, yang merusak ilmu kuncinya. sebuah dalam hadis Tirmidzi, sebelum mengatakan Hasan, dari sahabat yang mulia sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya mal'un." Mal'unun ma fiha. Dunia dilaknat. Wa mal'unun ma fiha juga dilaknat apa-apa yang ada di dunia ini. Laknat itu marah bahaya, ikhwan. Kecaman, ancaman keras. Mal'unah Dijauhkan dari rahmatnya Allah Jalla wa'ala. Gak ada kebaikannya. Membahayakan orangnya. Dikecualikan. Illa zikrallahi wa mawala wa aliman au muta'alliman. Dikecualikan zikrullah. Zikir kepada Allah Jalla wa'ala. Zikir syar'i. Wa mawala dan yang berkaitan dengannya ayat taatullah ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala Demikian keterangan dari An-Nawawi rahimahullah dalam bukunya dari Salihin Beliau mengatakan qauluhu wa ma walah ayat taatullah. Dikecualikan zikrullah, zikir kepada Allah dan semua yang terkait dengan itu berupa ketaatan-ketaatan kepada Allah. Amal ibadah ini yang menyelamatkan. Qal wa aliman. Orang yang alim au muta'allima atau orang yang belajar ilmu. Dikecualikan langsung terkait dengan ilmiahnya. Ini yang selamat. Alim au muta'allim. Jadilah kamu orang yang alim yang betul-betul punya ilmu luas, banyak tinggi sebagai seorang ahli ilmi dan mengamalkan ilmunya. Atau kalau nggak alim, alim belajar ilmu, mengkaji ilmu dan diamalkan ilmu. Selamat insya Allah dari laknat dunia, ancaman laknat terkait dengan dunia mafi. Artinya yang mendambakan keselamatan, keselamatan dari semua mara bahaya, semua hukuman, semua kecaman, semua ancaman yang terkait dengan duniawiyahnya, diniyahnya, ukhrawiyahnya, maka dia harus berilmu, harus menjadi alim atau muta'alim, ilmu ya, dan mengamalkan ilmunya, zikrullah wa mawala, zikir kepada Allah dan hal yang berkaitan dengannya berupa ketaatan, ketaatan kepada Allah Jalla simpel tapi kemudian mencakup semua hal dalam semua kondisi kita, keadaan kita, siapapun kita, barakum dalam semua hal wajib ilmu dan wajib mengamalkan ilmu tadi. Ilmu wa amal, ilmun wa amal. Maka dibahas panjang oleh para ulama, bahkan ayat, hadis, tentang fadilah ilmu yang terkait dengannya dibahas panjang oleh para ulama ayat ahadith terkait fadilah amal dan yang terkait dengan barakallahu Dengan dua ini seorang muslim menyempurnakan dirinya, Yukambil nafsahu, menyempurnakan keadaan dirinya. Masing-masing muslim kesempurnaannya tergantung ini. Nah, bagaimana mereka berlomba-lomba dalam ilmu dan amal semakin luas ilmunya, benar ilmunya, syar'i ilmunya, dan sebagai banyak amaliyahnya, maka sebagai sempurna keislamannya, sempurna keimanannya, sempurna keagamaan dia. Muslim kami. Berkurang ilmunya, berkurang amalnya, berkurang pula kadar ilmunya, amalnya, imannya, keislamannya. Barakallahu fikum. Ini kuncinya. Baru setelah itu membicarakan orang lain. Ada perintah untuk berdakwah Allah. Ada perintah untuk sabar dalam berdakwah, dalam berilmu. Itu yukamil ghairahu. Dia menyempurnakan orang lain. Nah, ikut bertahun, berpartisipasi untuk menyempurnakan orang lain, membantu orang lain menyempurnakan diri mereka sendiri-sendiri dengan dakwah ilallah dengan tarbiyah, nasul ilm menyebarkan ilmu, tablighul ilm menyebarkan menyampaikan ilmu syar'i, barakallahu dengan dakwah dengan tarbiyah, itu pun dengan dasar ilmu ala basirah. Tawasi bil haq, tawasi bil sabr, memberikan tausiah kepada mereka semua dengan hak dan kesabaran. Dia juga sabar dalam berilmu, dalam beramal, dalam berdakwah, dalam tarbiyah. Sabar juga ala ilm dengan ilmu sabarnya itu. Maka dia menjadi hamba yang sempurna, selamat dari semua kerugian, menggapai semua kebahagiaan. Yukamil nafsah menyempurnakan dirinya dengan iman dan amal saleh, ilmu yang manfaat dan amal yang saleh. Yukamil ghairahu menyempurnakan orang lain dengan dakwah dan sabar. Empat perkara yang wajib ada pada seorang muslim yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Najib rahimahullah dalam risalah Rasulullah Empat perkara yang wajib amal Ilmu, amal, dakwah dan sabar. Dua poin pertama ilmu dengan amal menyempurnakan dirinya. Poin kedua dakwah dan sabar menyempurnakan orang lain. Ketika ada para seorang muslim maka dia dikatakan hamba Allah yang sa'idun yaslam minal khasara hamba yang betul berbahagia selamat dari semua kerugian. Barakallahu uh, muslimin penting-pentingan dalam bab ini. Ada yang paling sempurna, ada yang di bawahnya, ada yang di bawahnya lagi. Kerugian seorang insan tergantung kata bab poin di atas. Wal asr innal insana lafi khusr ila alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi waktu asar, sungguh semua insan dalam kerugian. Semuanya. Kecuali yang beriman iman padahal ada ada ilmu yang bermanfaat yang beramal saleh yang tahu sibil hak, jauhil Allah tahu sibil sabar mereka ini adalah orang-orang yang terselamatkan dari kesalahan kerugian masing-masing kita mengalami kerugian tergantung kesempurnaan dia dalam empat poin ini maka eh, raih kebahagiaan raih semua kebaikan hilangkan menjauh dari berbagai macam kerugian penderitaan kesengsaraan mara bahaya dengan ilmu dan amal lalu berjuanglah lalu berdakwah tarbiyah dan sabarlah komahlah sabar di atas semua tadi barakallahu ini perjuangan kita semasa kita di dunia ini sebagai hamba Allah terus sebagai muslim apalagi seorang sunni salafi perjuangan ini kita beraktivitas duniawiyah, diniyah, jangan lupa ala ilmin dengan dasar ilmu, amal ilmu kita, ilmun wa amal. Barakallahu Semoga Allah Jalla wa ala memberikan anugerah kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, ilmu yang syar'i, kemudian beri taufik, diberi hidayah, dimudahkan untuk mengamalkannya, menghiasi diri dengan ilmu syar'i sebagai hamba Allah yang saleh dan taqwa dan semoga istiqomah di atas itu semuanya.